Ini yang ngarang uh, Imam Abu Fadl Jaludin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi karya Imam Suyuti. Cari kitab ini agak sulit, tapi alhamdulillah dulu dapat fotokopinya dari <clears throat> dari Timur Tengah sana. Saya keliling cari ke Surabaya, ke Jakarta ya nggak nggak dapat. Karena kitab-kitab yang bahas tentang Rasulullah SAW itu uh, kurang di, disebarluaskan. Kalau disebarluaskan juga ada orang yang kemudian nggak tahu kok kurang kurang semangat gitu ya, kurang semangat. Kita baca salawat dulu 10 kali dan kita niatkan pahalanya semoga Allah terima dan pahalanya juga Allah berikan kepada baginda Muhammad SAW kepada sahabat beliau, keluarga beliau, leluhur beliau Abi Al Mursalin kepada anak keturunan beliau, kepada para tabiin tabi tabiin dan kepada seluruh awliya wasallihin khususnya kepada Sadatina Sufiyah wa Sadatina Al-Alawiyin Khususnya kepada Sayyidina Imam Al-Muhajir Allahumma bin Aizah وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الفقي وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الفقي المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي أبو بكر بن عبد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 وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Kita semua mengetahui Di antara semua ciptaan Allah Ta'ala Diyakini dan wajib diyakini Tidak ada ciptaan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat Dari baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apapun namanya makhluk ciptaan, entah itu malaikat, ya, entah itu malaikat, apalagi selain malaikat, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menyamai, apalagi mengungguli Nabi Muhammad SAW, Tidak ada. Makanya kalau ada orang berpikir malaikat Jibril lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, pasti itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Malaikat Jibril, malaikat yang punya kemuliaan. Tetapi derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh di bawah Rasulullah. Itu malaikat Jibril. Contoh dan buktinya waktu Mi'raj. Malaikat Jibril sampai pada satu tahapan mengantar Rasulullah SAW kalau di Palest, e, Masjidil Aqsa ya diantar. Langit pertama diantar. Langit ketujuh diantar. Tapi sampai pada satu tahapan malaikat Jibril itu berhenti dan mengatakan wahai Rasulullah SAW silahkan anda sekarang jalan sendiri ya jalan sendiri maka Rasul menyatakan Wah, apakah di saat seperti ini engkau akan meninggalkanku wahai Wahai Jibril gitu ya. Fil makna ya nih ucapan dengan bahasa bebas. Maka malaikat Jibril menjawab, "Andai aku melangkah sekecil apapun langkahku, maka aku akan hancur. Maka aku akan han hancur." Jadi tubuhnya malaikat yang dari cahaya itu bisa hancur. Tidak mampu menembus alam yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW pada tahapan di mana malaikat Jibril gak bisa melanjutkan perjalanan. Saya makomnya cuma sampai di sini, gak bisa lebih. Nah berarti yang bisa lebih ini hebat atau nggak hebat? Hebat. Oh, malaikat Jibril itu pimpinannya para malah malaikat. Dan Rasulullah lebihnya banyak atau dikit banyak. Setelah itu menempuh tahapan-tahapan yang luar luar biasa. Makanya tidak ada satu ciptaan yang lebih hebat, lebih utama, lebih mulia dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wajib diimani oleh setiap Muslim. Muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Kalau dia bersaksi bahwasanya baginda Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah, maka harus mengimani utusan Allah ini paling hebat, paling kuat, paling top paling luar biasa, tidak ada yang bisa mendekati, menyamai, apalagi mengung, mengungguli. Walaupun kita tidak pernah merendahkan yang lain. Rasul mengajari jangan rendahkan yang yang lain. Tapi ini iman kita. nggak ada yang bisa mendekati, menyamai, apalagi mengungguli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisiknya paling hebat, ruhnya paling hebat. Makomnya, kedudukannya paling hebat. Kalau udah yakin seperti ini, maka ya maka harus mengimani semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW itu tidak ada yang gak hebat. nggak ada yang gak nggak hebat, semuanya hebat. Air matanya hebat, keringatnya hebat, ludahnya hebat, dahaknya Hebat darahnya, hebat air seninya, hebat kotorannya. Kalau dianggap kotoran, Rasul nggak punya kotoran. Saya pun nggak berani mengatakan Rasul punya kotoran. Tapi dalam bahasa manusia, sesuatu yang keluar dari perut ini ya, lewat bagian belakang dubur, manusia mengatakan itu itu kotoran. Kotoran dalam tanda petik yang muncul dalam di, dari diri Rasulullah SAW itu bukan kotoran. Itu pun juga eh, hebat. Ini yang harus diimani oleh ahlus sunnah wal, wal jamaah. Makanya kalau ada orang masih jijik, jijik dengan bagian-bagian tertentu yang keluar dari tubuh Rasulullah SAW, maka imannya pada Allah dan Rasulnya perlu dipertanyakan. Ini imannya niru siapa ini? Imannya niru siapa? Kalau ada muslim yang meyakini Rasul itu hebat semuanya, maka itu iman yang betul. Itu iman yang sesungguhnya. Itu iman yang seharusnya. Nah kalau ada orang yang mengatakan ketika seorang muslim mengagungkan, memuliakan, mengeluk mengunggulkan, menghebat-hebatkan Nabi Muhammad SAW. Kok ada muslim yang mengatakan itu mengkultuskan Nabi yang ngomong seperti itu. Imannya cacat dan imannya sangat diragukan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Nah itu yang ngomong begitu niru siapa? Itu pertanyaan. Katanya kita disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tentunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah kembali dengan mencontoh generasi awal, yaitu para soha, sahabat. Lantas bagaimana para sahabat menempatkan Nabi Muhammad SAW Malam hari ini kita akan belajar sedikit. Mau belajar segini langsung gak mungkin bisa ya. Ini ada dua jilid. Ada dua jilid. Banyak di perpustakaan saya buku tentang Rasulullah SAW. Saya sudah lumayanlah ke Mesir ya sudah, ke Hadramut ya sudah, ya Mekah, Madinah ya sudah. Saya itu umroh saya cari di toko-toko buku yang saya cari yang berhubungan dengan Nabi SAW dan para soha, sahabat. Di Mesir pun saya sempatkan masuk ke toko buku untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan para soha, sahabat. Ya, di Indonesia masuk toko buku, hobi saya cari buku-buku dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan Rasulullah SAW dan para soha, sahabat. Karena kalau kita mau mau belajar Islam ya belajar dari para sahabat, dari murid-muridnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana para sahabat menempatkan Rasulullah SAW? Maka kita akan terhenyak dan kita kaget dan kita akan terkagum-kagum dan kita akan mengatakan luar biasa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini coba kita belajar bagaimana para sahabat memperlakukan darahnya Nabi Muhammad SAW. Sengaja yang saya bahas yang yang begini ya, yang begini sudah ditinggalkan sama banyak orang. Karena dibilang tidak logis. Ah masa sih? Ah tidak mungkin. Oh, kalau begitu ya nggak bener, ini kan? Udah mulai pakai pikiran-pikiran yang yang liberal, yang sosial, nggak pikiran-pikiran yang beriman. Ya, nggak pakai i, iman. Ini udah mulai muncul pola pikir yang seperti seperti ini. Umat Islam dijauhkan dari nabinya. Umat Islam tidak boleh kenal Rasulullah SAW. Cukup kenal sunnahnya, Rasulnya jangan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan Rasul, perlakuan sahabat kepada Rasulullah SAW banyak disembunyikan dan tidak diajar ajarkan. Contoh, bagaimana para sahabat memperlakukan darahnya Nabi Muhammad SAW? Kira-kira jenengan punya darah enggak? Punya. Kalau darah jenengan sekarang keluar dari tubuh, kira-kira jenengan jijik atau jenengan enggak jijik? Darah kita mengucur gitu ya. Ini kita anggap sebagai kotoran atau sesuatu yang mulia. Udara gitu. Kira-kira bagaimana? Ini kotor gitu kan? Najis, darah itu nah najis dia ketika banyak itu. Kalau dikit e, tapi kalau udah banyak dia jadi nah najis. Nah, darahnya Rasulullah SAW disebutkan di sini, saya akan bacakan Akhrajal Bazzar wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi udah itu periwayatnya banyak atau dikit tuh? Banyak. Yang jelas tidak diriwayatkan oleh Albani. Ya. Jadi Albani ini, saya Albani ya seorang pakar ya. Pakar. Saya nggak mau merendahkan seorang pakar. Tapi beliau pakar akhir akhir zaman, ya pakar akhir zaman. Kita punya pakar-pakar yang awal zaman. Nah, kalau yang awal zaman banyak ngapain kita cuman ngikuti yang akhir zaman. Jadi kita harus harus fair. Harus fair itu artinya dalam menuntut ilmu ya jangan membuang sekian riwayat hanya karena pendapat seorang pak pakar. Jadi seakan-akan pakar-pakar yang lain dianggap bodoh, dianggap gak berilmu, dianggap sah, salah. Sekarang ini banyak buku terjemahan-terjemahan Riyadhus solihin nanti takhrid hadisnya Albani. Nanti ada lagi di situ didhaifkan hadisnya, dianggap lemah. Akhirnya orang jadi males mengamalkan Riyadhus solihin nanti akhirnya. Kan seperti itu. Nanti ada tafsir Ibnu Katsir. Nanti hadisnya di ditahrid lagi oleh siapa? Albani. Banyak Ibnu Katsir yang hadisnya dikatakan dhaif. Makanya enggak mau lagi sama tafsir Ibnu Katsir. Maka dibuat ya dibuat apa namanya? Tafsir Ibnu Katsir yang sudah dibersihkan dari hadis-hadis dhaif. Itu kan seperti itu. Jadi karena penilaian seorang pakar tapi tidak mengindahkan penilaian pakar-pakar yang yang lain. Banyak ucapannya Rasulullah SAW yang kemudian dibuang, dihilangkan. Nggak mau belajar. Ya ucapannya Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap kata guru saya itu nggak sohih kok. Kata guru saya doif. Kata gurumu. Ya tapi gurumu ini dalam pakar hadis lahirnya tahun berapa. Hidupnya itu sampai tahun berapa. Sementara Imam Suyuti dan ulama-ulama sebelumnya. Ya seperti Al-Bayhaqi, Al-Hakim dan lain sebagainya itu pakar-pakar hadis yang hidup jauh sebelum sebelum kita di generasi-generasi awal dan kedua. Makanya kita jangan jangan gampang tergoyahkan oleh pendapat pakar. Ya, kalau udah dibilang Imam Baihaqi meriwayatkan Abu Ya'la Hakim kemudian Tobroni an Abdullah bin Zubair dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Dikatakan bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Saat itu Rasulullah SAW lagi uh, eh, tuh yang mengeluarkan darah dari punggung namanya apa? Bekam. Rasulullah lagi berbekam. Jadi berbekam itu sun sunnah. Tapi aturannya ada ya. Aturannya a, ada. Rasulullah SAW lagi ber, berbekam. Apa yang terjadi? Ditunggu. Ya, falamma faragha. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai dari berbekamnya, qala. Maka Rasul bersabda, berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, "Ya Abdullah, idhab bihadzal dam." Fahrikhu haitsu la yaraka ahadun. Wahai Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ini darah bekam saya. Ini darah bekam saya. Kan kalau bekam ada keluar darahnya kan? Nah, ini darah dari hasil bekam saya. Bawa darah ini dan buang. Tuangkan. Ya, disuruh nyuntak ngesok dibuang. Di tempat yang tidak ada seorang pun melihatnya. Ya. Tidak ada orang pun melihat kamu buang ini. Jangan sampai ada orang yang meli melihat. Kenapa Rasul ber bersabda seperti ini? Karena tahun ini kalau sampai dari Rasulullah SAW itu diketahui orang, nanti rebutan semuanya. Semua sahabat akan berebut terhadap darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak mengharamkan. Ya Rasul tidak mengha mengharamkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Abdullah bin Zubair tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka darah Rasul itu beliau bawa keluar, fasyaribahu, beliau minum. Darahnya beliau beliau minum. Apa yang terjadi setelah itu? Maka setelah itu falamma raja'a qala ya Abdullah ma sana'ta? Maka Rasul pun bertanya kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, Eh, wahai Abdullah bin Zubair, ma apa yang kamu perbuat terhadap darah tadi? Kamu apakan darah tersebut? Maka qala ja'altuhu fi akhfa makanin alimtu anahu makfiun anin nas. Kata saya Abdullah bin Zubair, saya udah letakkan darah itu di tempat yang paling tersembunyi yang aku ketahui. Tidak mungkin ada orang bisa mengetahui letak darah ter tersebut. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, "La'allaka syaribtah." Wahai Abdullah bin Zubair, jangan-jangan kamu minum ya darahnya. Ya, kamu minum ya darahnya. Ini Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Zubair, Kultu, na'am." Maka dengan mantap ya jawab, "Iya, saya minumnya ya Rasulullah SAW Maka uh, Rasulullah SAW mengatakan, "Wailun linnasi minka wa wailun laka minan nas." Fakanu yarawna annal kuwa ala tibihi min Abdullah bin Zubair ini akhirnya menjadi orang yang kuat. Maka ketika beliau ditanya, oh, "Kamu kok bisa kuat seperti ini? Bagaimana?" Maka dijawab, "Karena saya pernah minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Menurut saya, kekuatan ini karena minum darahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul nggak melarang, nggak mengatakan, "Wah, haram, darah saya diminum." Gak bener kamu, enggak. Nah, di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasannya e, tubuh yang bercampur dengan darahku tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi bukan di, dimarahin. Ya, bukan di dimarahin. Naam. Kemudian bagaimana para sahabat memperlakukan rambutnya Nabi Muhammad SAW? Ini dikit-dikit, tapi biar kita kita ngerti. Oh, Sahabat itu sampai darahnya Nabi diminum ya. Ini berarti sahabat mengkultuskan Nabi tidak nih? Coba berani ngomong. Berani mengatakan sahabat mengkultuskan Nabi. Berani mengatakan sahabat lebay dalam memuliakan Nabi SAW. Ya ini yang memang memang tahu. Ini luar biasa kok. Ini di hadapannya sosok yang luar biasa. Manusia yang paling top tubuhnya nggak ada yang yang jelek, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kotor, nggak ada yang yang kotor. Orang sekarang saja transfusi darah ya, walaupun nggak lewat mulut. Kalau lewat mulut kan nggak boleh. Kalau kita kan nggak boleh minum da darah. Tapi ini sahabat minum darahnya Rasulullah boleh Salam-salam. Kenapa? Khususiah. Ini kekhususan, pengecualian. Karena darahnya Rasul itu nggak najis. Darah Rasul itu su suci, maka boleh diminum. Nah, kalau darah bapak sama ibu darah saya itu super najis sebab darahnya enggak cetok. Kenapa enggak cetok? Setan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam di aliran da, darah. Darah kita ini campur sama setan, setannya merek macam-macam itu. Ya, setan makanan haram, setan melihat yang haram, setan mendengar yang haram, setan berbicara yang haram kumpul di darah kita. Jadi udah zohirnya najis, dalamnya juga najis. Jadi kalau diminum yang minum semakin najis. Makanya kalau transfusi darah hati-hati. Loh ini ini pelajaran ya. Ini serius pelajaran. Makanya penting, penting seorang muslim itu seharusnya punya eh, apa namanya? donor darah muslim. Bukan kita membeda-bedakan yang muslim dengan yang non muslim tidak. Tapi yang muslim itu kalau mau minta transfusi darah, utamakan dulu yang muslim. Ya, kenapa? Karena yang non muslim tidak jaga tubuhnya. Babi ya dimakan. Betul kan? Sebagian bahkan muslim ini ya juga kita pilih-pilih. Karena ada muslim juga zaman sekarang yang anjing dimakan. Paham? Ya kan? Anjing di dimakan. Maukah Anda tubuh Anda kemasukan darah dari olahan babi dan anjing? Tidak mau. Makanya bagus kalau di satu desa, satu kota itu dibuat ya donor darah warga kampung sini yang biasa nyumbang Pak Joko, Pak Anton, Pak Budi, Pak Romli, itu kan? Ini donor darah nih. Ini orangnya muslim, genah. Sehingga nanti kalau ada yang butuh darah, sedot saja darahnya Pak Romli. Ya, darahnya Pak Joko, darahnya Pak Pak Anton. Sehingga yang masuk itu jelas. Yang masuk itu je, jelas. Tapi coba zaman sekarang, mikirkah sejauh itu kita? Enggak. Wes butuh getih, pokoknya getih sapa apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Makanya banyak kasus orang yang akhirnya naudzubillah min dzalik, yang dia enggak punya penyakit AIDS akhirnya kena sakit AIDS gara-gara trans fusi yang nggak jelas, ya, yang nggak nggak jelas. Walaupun di rumah sakit jelas misalnya ya, tapi kita butuh jelas itu double, bukan cuma sehat, tapi juga su suci secara batin, ya suci secara batin dan itu harus darahnya seorang mus muslim. Darah seorang muslim ini hati-hati itu penting. Kelihatannya sepele ya, tapi ban, penting. ini darahnya Rasul ya jelas buat sehat, buat kuat. Kenapa? Darah yang paling suci, nggak ada kotorannya. Darahnya Nabi, wow ya seger. Ya, jadi orangnya jadi gesit, ya, jadi luar luar biasa. Nah, jangan jangan coba-coba minta transfusi darah sama saya, karena saya darah rendah. <laughs> saya butuh disuplai da, darah gitu. Nah, yang gemuk-gemuk model begini ya, untuk gemuk begini ini cocok ini. Ini boleh diambil darahnya. Insyaallah saya nanti insyaallah Allah raudhah membuat itu apa namanya eh, relawan transfusi darah. Jadi nanti kalau ada jamaah rodo yang sakit, insya Allah sehat semua ya keluarganya. Tapi butuh tambah darah, nggak usah bingung. Telepon ke rodo, misalnya tanya sama apa nama bagian di rodo nanti. Ini warga Seragen butuh darah sekian kilo liter, 100 liter, 200 liter, mudeni gitu itu ya. Butuh darah sekian liter misalnya, satu kantong, dua kantong, tiga kantong di Sragen siapa Bib yang bisa bisa transfusi. Nah, kita kalau punya punya kelompok-kelompok udah di tiap kota kan enak ya. Jadi nggak usah bingung cari transfusi, udah gratis, paling ngasih sate selesai. Ya habis nyedot darahnya masa yang disedot nggak dikasih makan gitu kan? Kasih sate biar seger lagi itu. Itu penting. Itu baru namanya uh, khairun nas anfa'uhum linnas, bisa ngasih manfaat kepada yang yang lain. Nah, ini Rasulullah SAW darahnya diminum oleh sahabat. Rasulullah nggak nggak kemudian mencaci, memaki, ya, menghina, tidak seperti seperti itu. Nah. Lalu bagaimana dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW? Akhrajah Sa'id bin Mansur wa Ibnu Sa'ad wa Abu Ya'la wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nuaim an Abdul Hasid an, an Abdul Hamid bin Ja'far an abihi an Khalid bin Walid. an Khalid Ibnul Walid. Jadi ini kisah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Khalid Ibnul Walid. Siapa Khalid Ibnul Walid? Panglima besar Islam. Kalau Indonesia punya Jenderal Sudirman, ya. Kita ini kan bangsa Indonesia punya panglima besar Jenderal Sudirman. Ini muslim yang luar biasa, maka Islam Punya panglima besar yang tidak tergantikan sampai akhir zaman. Walaupun semua sahabat Nabi orang-orang he, hebat, tapi Khalid Ibn Walid punya kekhususan tersendiri. Ya, punya kekhususan tersendiri. Khalid Ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Fakat fakoda kolan suat kolan suah lahu yomel yarmuk. kolan suah lahu yomel yarmuk. Ketika dalam perang Yarmuk, Sayyidina Khalid ibnul Walid itu kehilangan kopiahnya. kolan suah lahu. Jadi punya kopiah. Kopiah di riwayat yang lain topi be, besi. Jadi kopiahnya yang dimaksud adalah topi besi. Tapi dikatakan ini kopiah. Fatola bahata wajadaha. Maka beliau maju ya, membabi buta ngajar orang-orang yang ada di depan itu. Padahal waktu itu posisi muslimin lagi terserang mun, mundur. Sayyidina Khalid bin Walid gak mundur, justru tiba-tiba maju. Untuk apa? Mencari kopiahnya tadi. Fatolabaha hatta wajadaha. Beliau mencarinya sampai menemukan kopiahnya. Waqala dan berkata, saat itu beliau menjelaskan, ini kan riwayat ringkasnya ya. Kan ditanya sama orang-orang, "Kenapa engkau kok sampai sampai cari kopiah saja kok dicari seperti itu?" Beli lagi bisa, buat juga bisa gitu loh ya. Tapi kenapa kok sampai mempertaruhkan nyawa demi sebuah kopiah? Ya seperti anak-anak zaman sekarang ini. Misalnya punya bolpen, naik motor, bolpennya jatuh, jalan raya rame, itu dibelani parkir di pinggir jalan, siap mengorbankan nyawa untuk ngambil bolpen. Ditanya sama temannya, "Lo kenapa toh kamu kok sampai bolpen saja harga ribu, Kamu rela ketabrak resikonya besar seperti itu jawabannya lah ini bolpen ini yang ngasih calon saya. Ini bolpen yang ngasih yayang saya itu kan ya. Ini baru cinta sama bolpen yayangnya itu ya, yang harganya 5000 itu aja sampai seperti seperti itu. Nah, bagaimana dengan sahabatnya Rasulullah SAW? Kenapa kopiah satu jatuh di kancah pertempuran dicari mati-matian? Maka saat itulah Sina Khalid ibnul Walid menjelaskan i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah umrah. Fahala sahu. Maka Rasulullah SAW mencukur rambutnya. Selesai umrah itu cukur ram, rambut. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW cukur rambut? Fabtadaran nasu jawani basya'arahu. Maka saat itu masyarakat para sahabat segera fabtadaro Fabtadoro itu langsung lari uyel-uyelan untuk berkeliling jawanib di sekitar jatuhnya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi misal Rasul duduk gitu ya, ini cukur, maka sahabat di kanannya, di kirinya, ya, di depannya, di belakangnya, siap-siap menunggu jatuhnya rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sengaja saya saya ulang lagi dengan bawa kitabnya. Sekarang saya mau nanya, siapa di antara jenengan, di antara Anda, di antara kita, kalau cukur rambut terus murid-muridnya kumpul ngelilingi, ada enggak? Enggak ada. Orang kaya mana yang cukur rambut kemudian rambutnya ditunggu jatuhnya, ada enggak? Enggak ada. Presiden mana yang cukur rambut kemudian ditunggu jatuh rambutnya, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi begitu Nabi SAW ini cukur rambut Sahabatnya itu kumpul semua di sekitar di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Khalid bin Walid, "Fasabaqtuhum ila nasiyatih." Kata Khalid bin Walid, "Saya akhirnya mendapatkan jatah rambut bagian ubun-ubunnya Rasulullah SAW, bagian de depan, mengalahkan para sahabat. Artinya apa? Rebutan. Ya sampai tahu loh, ini rambut bagian depan saya yang dapat. Berarti sahabat perhatian atau gak perhatian nih? Perhatian, ada yang dapat rambut bagian belakang, ada yang dapat rambut bagian kanan, ada yang dapat rambut bagian kiri. Khalid Ibnu Walid saya dapat bagian depannya nih. Bunuh-bunuhnya ini rambut yang di sini saya dapat itu. Berarti beliau perhatian betul yang di depan tuh rambut yang jatuh, langsung direbut. Sabaqtuhum, aku mengalahkan para sahabat. Artinya apa? Sahabat itu berlomba-lomba berebut rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau nanya, yang begini mengkultuskan atau tidak? Ya tidak. Coba itu yang mengatakan jangan mengkultuskan Nabi, jangan mengkultuskan Nabi. Coba nilai nih perbuatannya para sahabat. Apa namanya yang seperti ini? Perbuatan yang seperti terhadap seorang manusia itu namanya apa? Mau bilang mengkultuskan. Anda yang mengatakan sahabat mengkultuskan Nabi sallallahu maka ya, akidah Anda sudah menyimpang dari akidahnya para sahabat. Saya ngomongnya sama gregetan gitu ya. Nyari kalimat yang pas gitu. Jadi Anda yang yang menilai sahabat seperti ini, oh tuh sahabat lebih, oh sahabat berlebihan. Maka Anda telah menyimpang dari akidah yang benar. Jangan ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ngaku-ngaku aswaja. Jangan ngaku-ngaku aswaja. Aswaja ya begini terhadap nabinya. Aswaja ya begini terhadap Rasulnya. Nanti ngomong, lo itu kan sahabat. lo katanya suruh nyontoh sahabat. Nah kalau kita nggak mencontoh sahabat terus mau mencontoh siapa? Tabiin, oh, tambah aduh. Tapi tabiin, oh nggak boleh. Terus suruh nyontoh siapa? Suruh nyontoh tadi. Ya, jangan begitu <laughs> kan ya. Oh, nyontoh itu ya nyontoh para sahabat itu yang paling paling utama. Nah ternyata sahabatnya Rasulullah SAW rebutan rambut. Lalu apa yang dikatakan oleh Khalid ibn Walid? Fajal tuha fi hadil kolan suah. Maka rambut ini aku simpan di dalam topi ini, kopiah ini. Sekarang saya mau nanya, kalau ada orang zaman sekarang masih nyimpen rambutnya Rasul, ditaruh di kopiahnya, dibawa kemana-mana gitu ya. Kira-kira golongan yang mengatakan lebih, yang mengatakan mengkultuskan Nabi ini akan ngomong terhadap orang tersebut apa nih? Gak ada manfaatnya, rambut Nabi itu gak ada manfaatnya. Itu cuma rambut. Coba kalau berani ngomong seperti itu. Mau ada lagi yang mengatakan air zam-zam itu gak ada manfaatnya. Iya. Kan wong gladrah gitu kan ya. Ya kan? Orang nggak genah itu yang ngomong seperti itu. Air zam-zam itu air yang paling mulia, ya. Air yang paling mulia. Air zam-zam itu obat. Mau zam-zam lima syuribalah. Tergantung niatnya orang yang mi minum. Oh, yang ngomong ya Nabi air zam-zam itu luar biasa. Kok ada orang yang ngomong air zam-zam itu biasa lah. Berarti kan ngungkuli jeng Nabi. Paham? Saya nggak nuduh siapa-siapa loh ya. Anda jangan salah sangka. Saya nggak pernah dengarkan radio. nggak pernah. Jadi jangan bilang Habib Novel dengar dari radio nggak. Jadi siapapun orangnya, siapapun orangnya yang mengatakan air zam-zam air biasa itu berarti ciri-ciri orang tersebut sudah keblinger. Keblinger. Kalau orang kafir yang ngomong masih mending. Tapi orang kafir pun tidak ngomong begitu. Kenapa? Mereka punya akal, mereka punya ilmu. Mereka ukur air zam-zam itu pakai ilmunya dan dites. Ternyata itu air memang luar luar biasa. Oh yang kafir aja ngakon itu air luar biasa secara dohir fisiknya. Secara dohir fi, fisiknya. Nah kalau umat Islam kan nggak ngurusi fisik. Rasulullah kan nggak ngurusi fisiknya. Ngurusi keberkahannya. Ini air luar biasa. Makanya sampai ada doa minum air zam-zam. Suruh doa khusus ini. Mau minum, cari Mau dipadatkan air di rumah jenengan gitu. Oh masih bagusan air saya. <laughs> ya, repot karena dia jualan air, ngomongnya begitu. Ya kan? Orang jualan air kan gitu, ngomongnya seperti itu. Enggak bisa. Air Zam-Zam ini air yang paling muli mulia. bisa mengalahkan nanti air air yang muncul dari tubuh Nabi atau air telaga kau tar. Di muka bumi ini nggak ada yang bisa mengalahkan air zam-zam selain air yang keluar dari jemarinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau berani ngomong lagi, oh itu air yang dari jemari Rasul tuh air biasa gitu ya. Ya tidak apa-apa lah, nggak usah ditangkapi. Nanti tolong panggilkan dokter jiwa saja orang yang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu loh ya, mogo-mogo ya tidak ah, nggak ada. Naudzubillah min dalik. Kalau muslim ya, kalau yang non muslim saya nggak bahas. Yang non muslim nggak yang bahas. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Nih contoh nih, ini sahabat. Ini soha sahabat punya kopiah, punya kok kopiah. Kopiahnya dipakai atau topi besi, topi pe, perang dipakai. Ternyata rambut Rasul disimpannya di situ, disimpan di situ. Lah buat apa? Untuk apa disimpan di situ? Penjelasannya ini menjelaskan untuk apanya. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu Falam ashad kitalan wahyamai illa illa tun nasor Coba lihat. Tidaklah aku ikut peperangan kalau dibalik bahasa Indonesia nya setiap kali aku ikut peperangan, kemudian rambut Rasul ini berada bersamaku dalam kopi aku ini, illa tu kecuali melainkan pasti aku diberi Allah rezeki menang. Jadi setiap kali bawa kopiah yang ada rambutnya Rasul, Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, "Saya menang terus." Gak pernah kalah. Jadi kalau sampai kalah perang, Sayyidina Khalid bin Walid koro-koro gak bawa rambutnya Rasulullah SAW. Ini kesaksiannya sahabat ya. Artinya sahabat membedakan menang kalahnya, menang kalahnya itu gara-gara kopiah. Paham? Yang mendatangkan kemenangan beliau tidak mengatakan hebatnya strategi saya enggak. Tidak itu, tapi yang mendatangkan pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, nasr, pertolongan dari Allah ini datangnya gara-gara saya bawa rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, ini akidah apa nih? Lah ini ahlus sunnah wal jamaah. Lah ini, ini ya begini, ojo gumun. Jangan gumun. Yang di rumah maksudnya. Oh, di sini murid-murid saya udah pinter semua. Ya, mungkin lagi dengar di radio, baru pernah dengar. Jangan gumun, jangan kaget. Ya kalau kaget berarti kita selama ini nggak pernah dibuat mudeng tentang Rasulullah SAW. Ya, ya toh? kalau kita emang harus kenal jamaah, ya harus ngerti sahabat bagaimana. Makanya jangan jangan bilang kiai Habib nggak mudeng sahabat, nggak mudeng nabi. Terlampau mudeng. Ya terlampau mudeng. Saya tuh kalau mau jelaskan begitu-begitu tuh nanti nggak enak sama yang begitu-begitu loh. Nggak enak, pekewuh saya. Jadi nggak usah dijel, nggak usah dijelaskan. Contoh ya, contoh dikit boleh, boleh. Mau bilang Habib itu nggak mudeng Al-Qur'an, kiai itu nggak mudeng Al-Qur'an. Lawang Habib saja satu hari khatam Al-Qur'an delapan kali terus nggak mudeng Al-Qur'an pripun ya? Nah kalau orang cuma baca Al-Quran terjemahannya tok, khatamnya belum tentu sebulan sekali itu ya. Itu patut diragukan. Ya kan? Nah kalau ini tiap hari khatam Al-Quran 8 kali Tiap hari khatam Al-Quran 8 kali Sampai meninggal dunia Lah kira-kira mudeng nggak isinya Al-Quran? Ya mudeng banget Mudeng? Mudeng banget Imam Abu Hanifah tempatnya beliau meninggal dunia Khatam Al-Quran 5000 kali Lah kira-kira mudeng nggak sama Al-Quran? Ya mudeng banget. Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf, kakeknya semua Habib yang marganya Asgaf. Itu beliau setiap nandur kurma, nandur kurma, itu diasinkan dulu, Beda memang. Oh, Nabi nggak pernah ngajari nandur kurma mau Yasin, nggak pernah. Beda, cuman ya aneh orang ngaji dibilang Itu kan saya ngomong ya beda. Gak ada sahabat mengomentari orang ngaji itu Terus dibidah gak ada sama sahabat Cuman orang akhir zaman ini saja Ada orang ngaji surat Yasin dibitahkan Yasin aku mau lian Yasin gelem sok jodak Yasin <laughs> Yasin dijotak ini ya Dia gak mau sama surat Yasin Aku gak mau sama Yasin ini Ini kacau kan ya Ini berarti akidah yang benar atau salah ini Akidah kok ngajari umat Islam Benci sama surat Yasin Gak suka sama surat Yasin kalau kita kan keren, Yasin oke, okay. Al-Baqarah oke, okay. An-Nisa oke, okay. 30 juz oke. Okay. Gak ada yang gak oke okay. Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an. Hai Abdurrahman bin Ahmad Asgaf itu setiap kali nandur kurma dan kurmanya itu di kebun kurmanya ratusan. Ya, setiap kali nandur kurma itu dibacakan Yasin dulu. Yasin, baru nandur. Selesai Yasin baru nan nandur. Nah, kalau nandurnya udah selesai, nanamnya selesai, belum pindah dari tempat itu, khatamkan Al-Quran dulu sekali khatam, baru pindah. Jadi tandurannya ditunggoni sih. Ditunggoni pakai baca Al-Quran 30 juz. Lah kira-kira pohonnya jadi apa ya? Ya wajar kalau pohonnya kemudian barokah, yang makan jadi wali, yang makan jadi rajin ibadah, yang makan jadi hebat. Lawang sebelum buah aja nandurnya itu sudah wirid. Seperti jenengan tuh nandur anak baca doa ndak? Nanti anak ramo maca donga ya dadine ya kaya ngono gitu kan. Makanya setelah setelah tukul, setelah wah gitu ya perlu dihitungani sing a akeh. Lah wong lalin lali ndo Nah Lah kalau ini Abdurrahman Skab tanamannya saja tuh nandurnya dongonya seperti itu Al-Qur'an. Lah yang begini dibilang enggak mudeng Al-Qur'an. Habib kira mudeng Al-Qur'an. Lah yang ngomong kan enggak cetok. Yang enggak usah dibahas. Cuman saya mau ngasih contoh, mau ngasih contoh Bagaimana orang zaman dulu itu telitinya? Kenapa? Sampai dibacakan Yasin, dihatamkan Quran di tanaman yang akan dijadikan makanan tiap hari. Karena ini nanti jadi makanan untuk anak-anaknya. Mau yang masuk mulut anaknya, perut anaknya itu sesuatu yang halal dan berkualitas secara ukhrawi. Gak nyambung, Bib. Al-Quran sama korma gak nyambung. Lah, jenengan kurang pinter, ya gak nyambung. Kan begitu. Coba tanya sama insinyur pertanian. Nanya sama ahli-ahli pertanian dan perkebunan. Tanya. Jangan nanya sama saya. Saya nggak ahli. Tanya sama ahlinya. Seorang insinyur pertanian itu pernah ngomong sama saya begini. Kalau pengen tanaman itu hasilnya bagus, jangan ngomong. Rodok gendeng ya. Melati-melati. Gimana kabarmu hari ini? <laughs> Gitu. Jadi suruh ngajak dialog itu. Tanaman disuruh ngajak dialog, suruh nyapa. Suruh muji tanaman tadi sambil nyirami gitu ya. Nanti itu hasilnya bagus. Jadi tandurannya diwongke. Disapa gitu hasilnya apa? Bagus. Kenapa? Karena kena sentuhan cinta. Kena sentuhan cinta. Dia tumbuhnya tuh senang, seger. Maka di majelis Ar-Raudhah ini tandurannya rada aneh. Walaupun digali jam 1 malam dipindah jam 2 malam gitu ya. Ya alhamdulillah urip terus. nggak mati gitu ya. Dipindah sehari lima kali itu ya enggak enggak mati. Biasa tanduran tuh pakai proses stres tuh ya. Stres terus mati gitu kan. Mirip orang-orang sekarang tuh. Stres mati, stres mati itu. Eh, dipindah-pindah kan stres mati. Eh, ini seger. Kenapa? Lawang penjumat krungu pengajian. Rebu krungu penga, pengajian. Jumat dengar pengajian, Rebu dengar penga, pengajian. Pagi dengarnya wi wirid, maghrib sampai isya dengarnya ngaji. Ya seger dia, seneng senang. Senang. Nah, begitu tanaman dibacakan Al-Qur'an ya hidup. Itu hi, hidup. Nah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti gitu ya. Ngerti yang namanya rambut Rasul ini bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau bersama saya, sekarang saya mau nanya. Jenengan iman tidak sama Rasulullah SAW? Cinta enggak? Cinta enggak? Cinta enggak? Nah, sekarang boleh saya nanya? Boleh. Ini namanya apa? Jari kelingking. Orang Jawa bilang ini apa? Jentik. Jentik alias keling kelingking. Ini kelingking siapa? Sekarang ini loh milik siapa ini? Kelingkingnya ini. Kelingking kelingking saya. Nah, kalau kelingking saya ini dijiwit, saya kesakitan enggak? Nah, kalau kelingking saya dikasih akik, saya senang enggak? Eh, maksudnya ini enggak ada akiknya gitu loh ya. Jangan ngasih saya akik percuma, masuk tangan mesti hilang dipek orang gitu ya. Beb bagus beb nyoh itu. Ya, ini klingking ini kalau dikasih kasih batu mulia, saya senang kan? Senang. Kalau klingking ini disakiti, saya sakit enggak? Sakit, betul kan? Sakit. Lah ada orang klingkingnya udah pisah, klingkingnya udah pisah. Kemudian diidak-idak wah sama orang lain. Jentik edek eh, eh, tidak gitu, idak. Jengkel enggak orangnya? Jengkel. Kenapa? Itu bagian dari tubuhku, betul kan? Itu bagian dari tubuhku, itu aku, itu aku. Makanya kalau bagian dari tubuh manusia itu terpisah dari manusia selain rambut ya, selain rambut, selain kuku, tangan, kaki, itu kalau diamputasi kan disuruh ngubur, betul kan? Kenapa? Karena ini bagian dari tubuhnya masih bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya nggak boleh ter nggak boleh di apa namanya di disia-siakan. Nah, baru manusia biasa. Nah, berarti kalau rambutnya Rasulullah SAW itu bagian dari mana? Dari Rasulullah. Berarti sama tidak dengan Rasulnya? Sama. Bagian dari sesuatu dihukumi sama dengan sesuatu itu. Jadi kalau rambut Rasul bagian dari Rasul, maka rambut Rasul itu sama dengan Rasul kemuliaannya. Bukan kemudian kalau sudah putus dari dari tempatnya dianggap Allah cuman rambut ngawur. Ini tetap putus nggak putus dari tempatnya, misal rambut kepala ya. Walaupun dicukur atau belum dicukur, kemuliaannya sa sama. Makanya sahabat ngerti itu. Karena memuliakan Rasul secara utuh itu harus, maka rambutnya ini juga harus dimulia dimuliakan. Lah muliakannya bagaimana? Diakini ada barokahnya. Itu memuliakan bukan cuman dohirnya. Diakini ada berkahnya. Makanya sahabat sampai nyimpen di di dalam topi perangnya atau dalam dalam pecinya atau dalam ko, kopiahnya. Kenapa? Karena meyakini di situ ada keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khalid bin Walid mengatakan setiap kali saya perang saya bawa rambut tersebut pasti illa ruziktu nasr. Pasti saya diberi kemenangan. Makanya tadi jatuh digolei. Dicari, ini mahal. Nyawa hilang nggak apa-apa, yang penting dapat ini. Berarti nyawanya Khalid bin Walid sama rambutnya Rasul mulia mana? Mulia rambut Rasul. Inilah akidah yang benar, inilah akidahnya sahabat dan inilah akidahnya para habaib dan para kiai. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nggak begini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cetol. Jadi biar yang hadir di layar televisi bisa bedakan. Karena sekarang semua orang ngaku aswaja. Oh, aswaja, oh, aswaja, aswaja. Lah aswaja model dhisik. Harus jelas aswaja yang bagaimana. Kalau aswaja katanya ikuti Al-Qur'an Sunnah, ikuti sahabat, ya ini loh, ini loh akidahnya sahabat terhadap Nabi seperti ini. Makanya jangan kaget kalau sahabat dalam syairnya memuliakan Rasulullah SAW. Pujian-pujian sahabat dalam bentuk syair itu luar Luar biasa. Ya, dua minggu lagi akan saya terangkan. Dua minggu lagi. Kalau Jumat depan kan Jumat pertama bulan Maulid, betul ya? Nah, kalau Jumat pertama bulan Maulid kan jenengan tahu, saya tugas di puncak tiap tahun kan? Jumat depan awas kalau nggak datang. Tak absen. Ya, Jumat depan datang. nanti Yang yang isi ceramah siapa? Nggak tahu. Lagi saya carikan yang kira-kira bisa jenengan jenengan semua. Mungkin Abah Edwin. Lu cuman mungkin kok ya. Satu menit, dua menit kan lumayan tuh ya. Saya lagi cari yang pas siapa nanti yang ngajar di di sini Jumat depan. Nah, Jumat berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana syair-syair sahabat ketika memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terus bagaimana kulitnya atau bajunya atau tubuhnya Rasulullah SAW terhadap lalat. Lalat bahasa Jawanya apa? Laler. Nah, kira-kira tubuh jenengan sudah sering bersentuhan sama laler belum? Sering. Lalat itu kalau ada lalat sama ada kita itu kira-kira nyedak atau menjauh lalatnya? deket deketi kita. Kenapa kita didekati lalat? Mambu. Bau kotor, ada makanannya di tubuh kita, ada maka makanannya. Zakarul Qawdiyat fi Syifa. Ada satu kitab namanya ash syifa Fi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu ash syifa itu obat, namanya aja oh, obat. Yang ngarang siapa? Al-Qadhi, seorang hakim yang ngarang hakim. Namanya Iyad. Qadhi Iyad. Itu ngarang satu buku khusus tebelnya segini. Ya, Asyifa bita'rifi hukukil Mustafa SAW. Obat. Judulnya oh, obat. Yang isinya menjelaskan hak-haknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kewajiban Rasul, uh, umat kepada na, Nabi harus ngerti itu. Lalu di situ menceritakan kemuliaan Rasul yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalau orang yang nyantri di pesantren pasti baca buku itu. Pasti baca buku begitu. Tapi kalau nyantrinya di tempat lain, wallahu alam. Mungkin judulnya saja jarang dengar. Ya jarang deh dengar. Asyifa ini menerangkan bagaimana uh, perlakuan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Asyifa bahwasannya di antara keistimewaan Rasulullah SAW min khosohi Rasulullah SAW annahu kana la yanzilu alaihi dzubab. Tidak pernah ada lalat yang hinggap di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah. Itu kira-kira biasa atau luar biasa? Seumur hidup loh. Nah, kenapa jadi luar biasa? Catatannya di sini. Karena di negara Arab wabah lalat itu biasa. Jadi laler itu di, di negara Arab mungkin sampai sekarang, itu kalau udah musim laler seperti Indonesia musim laron. Kita tahu kalau lagi musim laron, serangga itu ya, laron. Itu kalau udah lagi musim laron, kita bisa tidak menghalangi laron masuk rumah kita? Tidak bisa. Wangel kan? Lampu dimatikan dia tetap masuk gitu dia, laron itu. Menyerang, menyerang rumah-rumah kita. Nah di negara Arab sana, baik di zaman Rasulullah sampai sekarang, itu ada musim lalat. Nah kalau lagi musim lalat, itu lalatnya bukan biasa, luar biasa banyaknya. Makanya Rasul sampai mengeluarkan ajaran, kalau cangkir salah seorang di antara kalian yang ada minumannya kok dihinggapi lalat, tenggelamkan sekalian lalatnya. Ya setelah itu dikeluarkan, jangan dileksa lalatnya ya. Tenggelamkan lalatnya, keluarkan, kemudian silakan mie minum tidak akan berbahaya. Kenapa sampai Rasul ngajari seperti itu? Karena kalau setiap kali ada lalat kemudian buat lagi, nggak pernah bisa minum. Kenapa nggak pernah bisa minum? Lalere kaken. Nah kalau kita di Indonesia kan nggak ada wabah lalat ya. Kalau ada lalat ya jangan ditenggelamkan kemudian sunnah Nabi tenggelamkan gitu ya, diminum. Nah itu kan untuk darurat Nabi ngajari seperti itu nggak apa-apa gitu ya untuk daru darurat. Nah kalau kita di Indonesia Nggak, ndak ada wabah lalat, pas ada laler, yuk ganti, yo Buat minuman yang baru, yang ber bersih. Jangan ngomong sama tamunya, tamu lagi minum susu, ada lalat nem apa di atasnya gitu kan ya. Plek, wah, terus ngomong, oh, "Pak, mohon maaf, Pak. Silahkan diminum sunnah Nabi." Kelelep kayak gitu ya. Kurang ajar awakmu ya. Ini namanya nggak memuliakan tamu ya. Ambil ganti yang baru. Justru sunah sunah Nabi yang betul yang ini. Muliakan tamumu, cukuan gantian senganyar. Nah itu kan Rasulullah ngasih tenggelamkan. Betul dalam kondisi tertentu. Nah ini dalam kondisi wabah lalat seperti apapun. Ya waktu kumpul lalat macam-macamnya. Lalat itu tidak pernah ada satupun yang hinggap di tubuh Nabi Muhammad SAW. Berarti tubuh Nabi ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah, berhubung itu minumannya sudah keluar, saya boleh minum? Boleh. Semoga tidak ada lalat yang hinggap di sini. Alhamdulillah. Baru satu jam kurang sepuluh menit saya berbicara. Gak kerasa? Ya, gak kerasa? Saya kan lihat jam. Saya duduk di sini 21.46. Kemudian baca solawat tadi fatihah sampai 201, 53, 55. Sekarang 21, 43. Ya tadi 20 ya, 20, 4. 43 mulai 25.5 kurang lebih sekarang 2143 berarti sudah 1 1 jam. Lah jenengan diajak ngomong 1 jam ini kroso enggak? Enggak. Kenapa? Karena jenengan cinta pada Rasulullah SAW Yakin saya. Orang jatuh cinta itu kalau lagi diobrolkan kekasihnya ya enggak kroso. Seneng aja, oh seneng gitu kan ya. Makanya jadikan cinta kita itu untuk Rasulullah SAW. Kalau kita bisa mencintai Rasulullah itu enak kok. Urip kira kroso. Maksud maksudnya nggak kroso, kena apapun krosonya enak gitu loh. Karena sudah yang diiling-iling Kanjeng Nabi yo. Kalau kita lihat orang orang itu cinta kepada pasangannya ya, itu walaupun kena apapun yang diingat cuma cintanya atau itu, nggak kroso. nggak terasa, enggak terasa. Botol silakan diminum. Walaupun ada perbedaan di antara kita. Saya kopi jenengan susu. Bedanya kopinya sudah dingin, susunya masih panas. Enaknya minum yang panas atau yang dingin nih? Nah, kok saya dikasih yang dingin? <laughs> Jawabannya Edwin, ngasihnya tadi panas, Bib. Habib yang salah, nggak segera diminum gitu <laughs> Jadi udah terlanjur dingin. Pemirsa di rumah mohon maaf ya, saya memang gaya saya ngajar teman-teman ya nyantai begini. Memang kita nggak mau terlampau seri, serius, nyantai saja. Yang penting ilmunya bisa kesampaian, nyampe. Dan saya seneng malam ini. Saya nggak nyangka tuh jenengan yang hadir sebanyak ini nggak nyangka. Saya kira paling cuma 20 30 orang. Kenapa? Karena saya tadi sore keluarkan lewat ngelilingi Solo tuh batin udah, ya Allah ini hujan semenjak hujan turun sampai hari ini belum pernah sekali Cidinan Surakarta tuh gelapnya seperti tadi ini kan ya. Gelapnya luar biasa, petir menyambar-nyambar, kilat apa? Ya menyambar-nyambar. <laughs> Guru apa guntur menggelegar gitu kan. Sampai akhirnya terbunyi ledakan dan lampu pun padam gitu ya. Padam hujan terus mengguyur. Saya kira paling yang datang 20 30 kurang lebih. Kurang lebih 20 30. Saya duduk di depan sambil mengawasi pembangunan nyantai ngabsen satu-satu. Oh betul loh 20 30. Eh tidak lama kemudian <tsk> wah kemen gitu kan ya. Alhamdulillah Ilah. Berarti ini orang-orang yang udah teruji tahan hujan semua ini. Karena pakai jas hujan. ya pakai jas, jas hujan artinya walaupun hujan semangat datang. Ya, semoga yang nggak datang malam ini insya Allah juga dapat pahalanya ya. Karena memang biasanya datang tapi karena ada halangan jadi nggak bisa ha? hadir. Semoga dapat pahalanya dan semoga juga dapat ilmunya. Amin Allahumma amin. Nah, Ya, tadi di riwayat yang lain bahwasanya selain tidak tidak hinggap di tubuh Rasulullah SAW, lalat itu tidak pernah hinggap di bajunya Rasulullah SAW. Baik baju yang dikenakan maupun baju yang dilepas. Hei, tidak ada bajunya Rasul yang dihinggapi lalat. Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa buat kita. Ya hebat Rasulullah SAW itu biasa. Kenapa biasa? Oh, memang beliau itu luar biasa. Jadi kalau mendapat yang begitu-begitu ya biasa-biasa saja. Rasul ditemani malaikat Jibril biasa. Om pangkatnya Rasul lebih tinggi dari malaikat Jibril. Buat malaikat Jibril justru luar biasa. Saya boleh ketemu Rasulullah itu luar biasa buat malaikat Jibril. Akidah kita harus begitu. Jangan dibalik, wah Rasul luar biasa bisa ketemu malaikat Jibril. Keliru. Malaikat Jibril luar biasa ketika bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh dilanjutkan? Ya. Silakan diminum dulu. Oh, belum dapat. Bagian belakang protes tuh belum dapat. Jelas, tegas dan makjleb belum dapat gitu ya. Walaupun agak lirih tapi itu suara menyayat hati belum dapat. Gitu. dengar loh Bu, saya dengar. Bagaimana sekarang keringatnya Nabi Muhammad SAW? Kita dikit-dikit belajar ya, ini tentang tubuhnya Rasulullah semua. Darahnya sudah, ya, rambutnya su sudah. Sekarang keri keringat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja Muslim Ya, siapa yang nggak ngerti Imam Muslim? Akhroja Muslim. An Anasin qal dari Sayyidina Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah SAW yang mengabdi sama Rasul dari mulai Rasul pindah ke Madinah sampai Rasul wafat. Nah, itu kira-kira berapa tahun? 10 tahun, ya. Dia Rasul pindah Madinah sampai Rasul wafat. Jadi Sayyidina Anas bin Malik tidak pernah berhenti jadi pembantunya Rasulullah SAW. Ya, lantaran Rasulullahnya memang, memang sudah pindah ke alam berikutnya, ke alam barzah, perjalanan menuju akhirat, maka Sayyidina Anas bin Malik otomatis kan secara zahir berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. 10 tahun. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini mengatakan, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala" Masuk ya datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala maka Rasul faqal makanya kita harus belajar bahasa Arab yang betul ya faqal itu kalau diterjemahkan sama orang yang nggak mudeng bahasa Arab maka beliau berkata padahal di sini faqal itu bukan beliau berkata faqala minal qailulah maka beliau tidur sejenak di waktu sebelum duhur, jadi sebelum duhur Rasulullah masuk ke tempatnya Sayyidina Anas bin Malik ke rumahnya. Kemudian Rasulullah tidur sejenak. Fa'araka. Ya. Rasulullah berkeringat. Berarti panas atau enggak panas tuh? Panas. Rasulullah berkeringat. Wajahat ummi biqarurah. Katanya Sayyidina Anas bin Malik, begitu Kanjeng Nabi sallallahu itu berkeringat, ibu saya ngambil botol Jangan dipraktekkan nanti kalau ada kiai tidur di rumah jenengan keringetan jenengan ambil botol. Jangan ini beda nih. Ini Rasulullah SAW. Jangan nanti ada Habib tidur di rumah jenengan keringetan kemudian diambil bo botol lain. Datang bawa botol nih ibunya Sayyidina bin Malik. Fajalasat tasallatil arak. Maka saat itu ibunya Anas bin Malik duduk di dekatnya Rasulullah SAW, kemudian mengambil Butiran-butiran keringatnya Rasulullah SAW. Dikatakan dalam riwayat itu keringatnya Rasulullah seperti kristal. Butirannya itu indah gitu. Coba kalau keringat kita, butiran apa enggak ya? Enggak itu. Maka sebutnya ya butiran-butiran keringat itu di, di kalau orang Jawa bilang di pelurut ya. di pelurut dikerik gitu ya. Ya itu dikumpulkan, dikumpulkan dimasukkan dalam botol. Fastaiqadha. Maka bangun An-Nabi SAW Fakol Rasulullah SAW karena lah tubuhnya di di apa namanya di pelurut gitu ya di digosok diambil diambil keringatnya oh, ya bangun bangun ini nunjukkan nih kira-kira ibunya Anas bin nekat atau enggak nekat nih nekat karena ini orang yang dicintai Rasulullah SAW bukan orang biasa ya nekat nekat Ya harus nekat mengerti ada barang berharga. Oh, jenengan kalau tahu emas gitu kan, ya nekat oh ya. Ada emas, ya nekat. Ini lebih dari emas, ya nekat itu. di pelurut. Apa yang terjadi? Rasulullah bangun kemudian berkata, "Ya Ummu Sulaim, ma di tasna'in?" Wahai Ummu Sulaim, kamu lagi apa ini? Ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Qalat, hada irkun naj'aluhu litibina Bahwa wa'atyabut tib." Maka ibunya Anas Ummu Sulaim, ibunya Anas Malik mengatakan, "Ini loh, saya ngambil keringatnya. Keringat ini kami jadikan parfum buat kami dan aroma keringatmu ya Rasulullah SAW, itu aroma yang paling harum dari semua parfum yang ada. Coba, jangan mau keringat saya? Lumayan. Mambu gitu kan ya. Bau. Ini keringatnya Rasulullah SAW wangi. Loh, ada enggak tubuh yang bisa produksi minyak wangi? Ada enggak? ada. Kecuali ya tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Produksi minyak wangi loh nih. Butiran keringatnya jadi parfum. Berarti produksi apa itu? Parfum. Nah kalau udah tubuh seperti ini sampai sahabat ngumpulkan dipeluluti dijadikan minyak wangi. Berarti sahabat ini perhatian enggak dengan sosok Rasulullah SAW? dengan jasadnya, dengan semua yang berhubungan dengan Rasulullah, perhatian dan sangat memulia memuliakan. Naam. Hmm. Dalam riwayat yang lain banyak versi riwayatnya tapi semuanya sama ya. Uh, semuanya sama. Wa akhrajat darimi. Ini agak beda di sini. Wa akhrajat darimi wal baihaqi wa Abu Nuaim. Ini semua nih ulama hadis. Ada kan kitab Sunan Darimi? Ya, kitab-kitab hadis Al Baihaqi, Abu Nuaim. An Jabir bin Abdullah dari sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qal kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khisal lam yakun fi tariq uh, lam yak khisal Lam yakun fitorikin yatbahu ahadun illa arafa annahu qad salakahu minti biirki au ir arafahu walam yakun yamur bihajar wala syajar illa sajadalah. Dikatakan di situ baik dari Sunan Darimi maupun Baihaqi Abu Nuaim katanya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW itu punya beberapa sifat mulia. Ya, ada beberapa sifat mulia. Di antaranya Lam yakun fitorikin yatba'uhu ahadun illa arfahu. Kalau ada suatu jalan yang pernah dilewati Rasulullah SAW, kemudian ada orang lain yang lewat jalan itu, maka yang lewat jalan itu mesti ngerti, oh Rasulullah lewat sini. Tahunya dari mana? Litibi dari harumnya aroma Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari mana? Ya, dari mana? Minti bi irkihi. Dari aroma keringatnya yang harum. Nah, kalau kita kebalikannya, ketika kita lewat di suatu jalan, maka orang ngerti, baru saja dia lewat sini. Kenapa? Baduknya masih tersisa. Jadi aroma ndak enaknya itu masih tertinggal di ruangan ter tersebut. Oh ini dia nih, baru barusan lewat sini. Karena mampu gitu kan. Kalau sosam ndak, wanginya itu ter tersisa jalan Wangi keringatnya masih nempel. Masih nem nempel. Dan tidaklah Rasul melewati sebuah batu maupun sebuah pohon kecuali batu dan pohon itu sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat gak nerangkan nih sujudnya seperti apa. Batu sujud lah, bentuk sujudnya apa gak diterangkan. Tapi sahabat tahu nih. Sahabat ah, tahu. Kita gak bahas itu dulu. Kita akan lagi bahas apa nih? Keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Naam. ya ini banyak nih tentang apa namanya harumnya aroma Nabi Muhammad SAW. Berhubung waktu udah 2157. Oh ini yang mau kita bahas ini mahal ini. Kisah Rasulullah mahal atau enggak mahal nih? Mahal. Maka jangan jangan banyak-banyak jual mahal. Kan saya bilang saya mau jual mahal, betul kan? Jadi jenengan dikit-dikit tapi diceritakan sama yang lain. Keluarganya, lo Kanjeng Nabi itu aromanya harum. Sahabat itu sampai darah Nabi diminum. Keringat Nabi itu ya dikumpulkan, rambutnya itu ya dijadikan jimat. Ya, rambutnya disim, disimpan. Berkat nyimpan rambut Nabi, maka turun pertolong, pertolongan Allah. Perang pun jadi menang. Ini harus diajarkan biar orang Islam itu punya hatinya nyambung kepada kanjeng Nabi, terikat. Hatinya itu nyantol kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menyebabkan turun pertolongan ya karena nyantolnya hati kepada kanjeng Nabi itu. Tadi saya sholat Jumat ada sedikit pengalaman menarik. Mau saya ceritakan? Ya nanti jenengan tiru saya ya. Setuju? Ya saya sholat Jumat di samping saya itu ada anak muda. Bagus mengikuti sunnah. Bagaimana mengikuti sunnah? dia pakai baju gamis, persis itu letaknya tuh di tengah-tengah. Di bawah lutut, di atas apa namanya? tumit gitu kan ya, di atas mata kaki, tapi roto atas lagi itu. Ya. ya sunahnya itu di tengah-tengah atau di atas mata kaki? Di atas mata kaki. Nah, ini ini agak ke tengah, agak ting tinggi. Ya, bahasa Jawanya apa itu? Oh, cingkrang. Ya. Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya? nya Enggak ada. Pokoknya di antara lutut dan mata kaki agak ke ke atas. Bagus. Katanya kan ngikuti sun sunnah. Nah, ketika itu kan imamnya mengatakan e, rapatkan soft dan luruskan soft imamnya. Maka jamaah pun mulai saya luruskan soft, rapatkan soft. Nah, yang di samping saya ini kakinya tuh direnggangkan. Ngidak kaki saya langsung saya noleh. Maaf mas, perintah imam tadi disuruh merapatkan soft, bukan merenggangkan kaki. Tolong kakinya dirapatkan. Kita akan rapatkan soft, bukan merenggangkan ka kaki. Jenengan berani ngomong seperti itu? Loh kok gak berani kenapa? Yang merenggangkan kaki itu salah, nggak ada aturan merenggangkan ka kaki. loh, imamnya cetok, rapatkan soft. Sawu subakum, sawu subakum kan? Luruskan barisan, barisanmu gitu kan ya? Tapi kalau imam di masjid-masjid kan, eh softnya masih kosong diisi, yang renggang dirapatkan, betul kan? Benar nggak itu? Ya dan diluruskan. Nah kalau ini sekarang ada orang merenggangkan kaki, itu salah. Paham? Nah kalau ada orang salah, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf, tapi amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf saya bagi yang alus sopan. Saya sopan senyum. Mas, mohon maaf. Katanya imam tadi disuruh <laughs> merapatkan soft. Jadi tolong kakinya dirapatkan, nanti saya merapat biar bisa diisi orang lain. Jadi jangan jadi koruptor soft. Insya Allah saya besok besok ya, jenengan Jumat depan kesini ya. Saya akan buat video ringkas mungkin 2 menit 3 menit mau saya tampilkan di sini. Judulnya koruptor soft. Ya, aktor utama Syekh Puji. Ya, saya murid saya namanya Puji itu ya, di saya Puji itu aktor utama. Nanti yang sholat yang kakinya renggang dia itu nanti. Ya, sama berapa teman tuh ada apa namanya? film tuh menunjukkan kesalahannya orang dalam sholat gitu. Ya, kesalahan dalam so sholat. Jadi sholat dirapatkan tapi justru direnggang, renggangkan. Kita akan tunjukkan biar orang nggak salah memahami hadis, nggak salah memahami hadis. Karena ini fenomena banyak gitu, salah memahami hadis. Jadi simbol dia ya, jadi simbol jadi kalau sholat merenggangkan kaki, tidak pernah ajaran Islam sholat merenggangkan kaki itu. Ajaran dari mana saya juga nggak paham. Yang ada merapatkan betul, memang harus dirapatkan, tapi tidak menginjak kaki. Nabi nggak pernah ijak sikil koncomu nggak ada. nggak ada. Memang bertemu kaki dengan kaki bertemu, tapi bukan mengin menginjak. Bertemu itu bukan berarti kemudian pet-petan, bukan. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Karena masjid itu kecil, jamaah besar. Jadi biar berkah, biar semua bisa tertam tertampung. Jangan sampai akhirnya gara-gara orang-orang yang merenggang-merenggangkan itu masjidnya semakin sem sempit, jamaahnya nggak tertampung. Dan biar soft awal itu semakin terisi. Karena pahala soft awal itu lebih banyak daripada soft yang ke kedua, yang kedua lebih banyak daripada soft yang ke ketiga. Jadi biar orang lebih banyak dapat kesempatan, dapat pahala. Banyak itu hikmahnya. Dan biar apa? Biar hatinya itu bersatu. Karena kalau softnya renggang-renggang, hatinya berarti juga renggang. Renggang. Kalau softnya rapat, lurus. Hatinya rapat juga hatinya lu lurus. Biar umat Islam itu bersaudara. Banyak itu hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya. Dah. Itu bonus malam hari ini. Ya. Ya, nanti jangan lupa ya kalau di masjid dilanggar di musola ada yang begitu tolong diingatkan. Boleh mengingatkannya langsung, boleh selepas sholat. Mohon maaf mas, uh, kita diperintahkan merapatkan soft. Jenengan lakukan tadi itu justru membuat soft nggak ra, rapat. Nah lucunya ketika sholat, ya ketika sholat begitu mau sujud kakinya dirapatkan. Lo akhirnya kan bolong. Jadi ketika sujud saat terdekat setannya tambah kumpul. <sniffs> Ya kan ya, tambah kumpul. Kalau saya ngomong gini kok pada seneng semua kenapa ini? Puas, puas, puas, puas gitu ya. Jadi dapat keterangan yang memuaskan. Memang keterangan ini benar bukan bukan apa namanya? direkayasa atau dibuat-buat dicari-cari kan enggak. Memang menyedihkan kalau sampai di masjid itu banyak orang merenggangkan kaki sehingga yang di belakang nggak bisa ma maju, nggak bisa maju gara-gara orang-orang tersebut. Kecuali memang kalau kakinya gede, orangnya tingginya 2 meter lah, itu wajar. Ya, dia kalau terlampau begini mungkin bisa gelundung gitu ya. Dia harus harus buat kuda, kuda-kuda. Ada orang yang badannya gemuk gitu kan, besar itu. Itu kalau dia nggak nggak rotok megagah, keseimbangannya nggak nggak bagus, nggak kuat. Ya, maka dia kadang mungkin agak merenggangkan untuk jaga keseimbangannya ini situasi dan kondisi yang tidak bisa dihin dihindari. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Saya minta doanya ya. Niat saya Sabtu depan semoga insya Allah bangunan ar ini udah selesai 98%. persen. Ya, sekarang ini sudah 90 per persen. Jangan tadi datang kaget tidak? Masuk itu kaget perubahannya. Depan itu ya. Ya, itu, itu dua hari yang lalu belum begitu, dua hari yang lalu. Ya, kalau apalagi seminggu yang lalu ya, dari Jumat ke Jumat udah tampak peru perubahannya depan seperti itu. Ini juga depan tangganya itu dulu kan jenengan dilarang masuk lewat situ ya. Udah anak tangganya udah ba bagus, lantainya udah bagus. Terus ini tuh, nah, itu juga udah bagus tuh. Yo, itu juga udah bagus. Kalau yang ini udah nggak bagus <laughs> gitu ya. Udah nggak bagus. Ini perubahannya luar biasa cepat gitu ya cepat berkat apa? Doa aja jenengan. Doakan terus semoga yang yang bantu masjid ini dalam bentuk apapun dapat barokahnya. Ya dapat barokahnya, dapat manfaatnya dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Kemudian ada pengumuman. Sebelum pengumuman ini minta doa. Yang lagi sakit Bapak Danuri bin Jimorjo Sumarto dan juga Ibu Indah Fatmati binti Suwadi yang lagi sakit dan semua yang lagi sakit khususnya eh, Kak Pipit yang lagi sakit segera semuanya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan setelah itu dapat beraktivitas lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Al-hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hadirilah pengajian akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW <clears throat> hari Minggu 13 Desember besok. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu 13 Desember waktu Ba'dal Isya tempat Masjid Al-Hidayah Dukuh Nanggulan Desa Gentan Bendosari Sukoharjo Dimeriahkan Hadroh Al-Mubarak dari Sumedangan. ya, Masjid Al-Hidayah Tapi Nanggulan Gentan Bendosari Sukoharjo Ini tolong diinfokan ke teman-temannya ya eh, Saya harap dalam rangka meringati maulid Nabi ini Setiap majlis kalau kita bisa datang kita datang Kita meriahkan jadi biar semua pengajian peringatan Maulid Nabi itu besar, nggak ada yang ke kecil. Ya, di, kita niatkan seperti itu. Kemudian Senin, ya bersama Jamuro di masjid di uh, The Sunan Hotel ya, di The Sunan Hotel. Waktunya biasa, Padahal isya. Ini kan minggu ya, Seninnya itu Jamuro baca Barzanji dalam rangka safari Maulidnya. Insya Allah nanti yang ceramah saya di Hotel Sunan, ya Hotel Sunan. Saya harap pada datang ya. Pada datang biar semakin meri meriah. Kemudian jangan lupa hari Rabu rutin seperti biasa. Sore pengajian ibu-ibu, ba'dal Isya pengajian di sini temanya mukjizat Nabi. Nah, kalau kenapa? Ya, Selasa. Selasa belum tahu. Ba'dal asar hari Rebu untuk ibu, ibu. Ba'dal isya khusus eh, eh, kalau ba'dal asar dari dulu Rebu khusus ibu, ibu. Ba'dal Isya itu bapak, ibu, mbak, emas, adik, manusia, jin, demit, siapapun. <laughs> Ya, hari Rabu Ba'dal Isya. Padahal isaknya jam berapa? Ya setelah sholat isya. Temanya mukjizat Nabi SAW. Nanti setelah itu bisa ngelanjut ke majlisnya Habib Syekh. Ya. Rabu besok ya kita mulai mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jumat pengajian seperti biasa pas legi ya. Insyaallah Jumat depan kan lah legi. Saya harap jangan datang nanti udah dimasakkan disebelihkan disembelihkan sapi 10 misal gitu loh ya kambing 20 tiwas disembelihkan nanti nggak ada yang datang jangan jangan datang karena saya niat datang mah majelis istiqomah gitu yang isi siapapun ada saya nggak ada saya majelis ini harus isti istiqomah nah, maka disiapkan dari sekarang ajak-ajak temennya yang ceramah siapa anggap saja Edwin yang ceramah anggap seperti itu Ya, artinya nggak usah lihat yang ceramah, niatnya cari il, ilmu. Nanti insya Allah akan dikasih Allah ilmu. Ya, dikasih il, ilmu. Demikian, semoga barokah manfaat. Yang pengen beli buku nanti ada, kalau mungkin teman-temannya ya, diarahkan untuk beli buku inilah dalilnya. Sama sehari bersama Rasul. Kalau pengen-pengen mengerti Rasulullah, ya baca itu buku sehari bersama Rasul SAW.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 Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Muhammad Juari. Semoga Allah meletakkan rohnya di surga bersama para nabi, para suhada dan para solehin. Dan semoga Allah menerima semua amal solehnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan. Dan di akhir usia kita kelak dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.